قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Sadaqallahuladzim demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Muratal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrud Pagi ini telah menyampaikan surah Az-Zukhruf diawali dari ayat 38 hingga ayat 89. Insya Allah untuk hari Jumat adalah surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai akhir sampai 59. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Jasyah ayat 1 sampai 18. Untuk hari Jumat surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 59. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Jasyah ayat 1 sampai 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pecinta Radio KMD Jakarta Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini Kami buka dengan membaca suratul Fatihah Ala wa ala kuliyatin salihah Wa ilahdat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Rabbi ufilli amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftah alaina hikmatika Wa sur alaina min huzaini rahmatika Ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al fulana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يبوده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar uh, kaji kita masih di surah ke-59 surah Ar-Rahman kita masih mengkaji ayat yang ke-19 di terjemah perkata inayah di halaman 404 dilihat ya. Di sana ada ini Ibu Gang Manggis Ibu, sudah mempersiapkan Qur'annya ya. Tulisannya, catatannya juga Ibu Betty ini di Bekasi, Ibu Agus, Bu Hartono turut berduka cita ya atas meninggal cucu tercintanya. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya Allah ya robbal alamin.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 Tapi tidak bercampur. Coba ya, kuasanya Allah. Kalau seandainya yang tidak ada yang menciptakan, masa iya gitu kan. Inilah Allah Rabbi. Allah Maha Pencipta, Maha segalanya ya. Itu Allah telah memberikan itu. Itu ya. Marajal Marajal bahraini yaltaqiyan Itu Nah ini ya Marajal مرج البحرين يلتقيان بينهما بي بيل بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان ini ya hmm, ya terima kasih ya jadi ada pengulangan nanti kita lihat Di antara keduanya ada batas yang keduanya tidak melampauinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Kenapa sih manusia ini kufur atas nikmat? Eh, nah, kita lihat nanti ya di 60 penyakit hati. Ini. Bainahuma barzahul la bagian. Kita lihat uh, ya. Ini dari Marojal. Marojal bahrainiyal takian. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa makna yaltaqian ialah membiarkan keduanya mengalir. Menurut Ibnu Ibnu Zaid, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah keduanya membaur dengan menjadikan pemisah yang menghalang keduanya air asin dan tawar membaur menjadi satu. Dan yang dimaksud dengan dua lautan ialah air asin dan air tawar. Air tawar adalah air yang terdapat di sungai-sungai yang ada di antara manusia. Pembahasan mengenainya telah disebutkan. Bisa dilihat di tafsir surah Al-Furqan ya. Uh, ayat yang ke-53 dilihat nanti ya surah Al-Furqan. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا uja'j أجاج وجعل بينهما برزخا barzakh barzakhan ya barzakhu wa khizrum mahjura dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi nah ini Ibnu Zari dalam hal ini memilih pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bahrain ialah lautan yang ada di langit dan lautan yang ada di bumi. Pendapat ini didapatkan oleh dari Mujahid, Sa'id, Ibnu Zubair dan lain lainnya. Ibnu Zarif menyatakan pula bahwa dikatakan demikian karena mutiara itu terjadi, nah ini, mutiara itu terjadi berkat pertemuan antara laut yang ada di langit dan laut yang ada di bumi. Jika memang demikian, sudah barang tentu pengertian ini tidak didukung oleh teks ayat yang menyebutkan bainahuma barzakhul la yabghiyan antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi surah Ar-Rahman ya ayat yang ke-20. Nah, yakni Allah telah menjadikan di antara keduanya dinding pembatas. Ya, dinding pembatas yang menghalangi keduanya dapat membaur agar yang ini tidak mencemari yang itu dan sebaliknya yang itu tidak mencemari yang ini sehingga dapat melenyapkan spesifikasi masing-masing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru untuk tujuan tersebut dan jika dikatakan seperti itu berarti tidak ada lagi dinding penghalang yang mencegah air langit dan air bumi untuk terpisah. Nah, firman Allah, "Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan." dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Nah ini yaitu kelompok masing-masing dari keduanya maka apabila hal tersebut dapat dijumpai salah satunya ya ini sudah cukup seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah surah Al-An'am ya. Ini surah Al-An'am dilihat ya masyarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulam minkum. Ya, dilihat surah Al-An'am ya rusulum ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum wahai golongan jin dan manusia apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri nah sedangkan rasul-rasul itu hanyalah pada kalangan manusia secara khusus bukan dari kalangan jin dan ungkapan seperti ini dianggap dianggap sah secara mutlak nah lu'lu'u sudah dikenal yaitu mutiara Sedangkan marjan suatu pendapat adalah mutiara yang kecil-kecil. Itu. Lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'u mutiara. Mutiara dari selatan. <laughs> dari pantai selatan. Sedangkan marjan itu menurut suatu pendapat adalah mutiara juga tapi yang kecil-kecil. Nah, menurut Mujahid, Qatadah dan Abu Razin dan Abu dan menurut riwayat yang bersumber dari Ali, marjan adalah mutiara yang besar-besar, lagi terbaik. Hal yang eh, misal telah diriwayatkan dari sebagian ulama yang soleh yaitu oleh Ibnu Zarir dan yang lainnya. Nah, ini tentang pemahaman al-wal al wal marjan ya. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rasulam minkum. Itu. Kita kita lihat ya. Nah, menurut pendapat yang lain bahwa marjan adalah sejenis permata yang berwarna merah. Jadi permata juga ya. Lu'lu wal marjan. Asy'adi telah meriwayatkan dari Abu Malik dari dan dari Abdullah menyatakan bahwa marjan adalah permata yang berwarna merah. As-Sa'id menyatakan bahwa marjan itu adalah permata dengan bahasa Persia. Adapun mengenai firman Allah, "Wa milkul litakuluna lahma lahma wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha." Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu dapat memakainya. Ini sudah Fatir ayat 12. Yakni yang dimaksud adalah protein hewani dari kedua air tersebut, yakni air asin dan air tawar. Sedangkan perhiasan itu hanyalah didapat dari air asin saja, tidak didapat pada air tawar. Nah, ini. Ibnu Abbas menyatakan bahwa tidak sekali-kali setetes air yang jatuh dari langit ke dalam laut lalu mengenai kerang dan masuk ke dalamnya melainkan terjadilah mutiara karenanya. Uh itu gitu ya. Itu tetesan air laut kena kerang-kerang itu jadi mutiara. Hal yang sama dikatakan oleh Ikrimah tetapi ditambahkan bahwa jika tidak terjatuh di dalam kerang maka air dari langit itu akan menumbuhkan anbaroh ya. Ini telah diriwayatkan pula bahwa hal yang semisal ini melalui berbagai jalur dari Ibnu Abbas. Nah ini, Ibnu Abu, eh, Abu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan bahwa apabila langit menurunkan hujannya dan kerang-kerang yang ada di laut membuka katuknya, Masya Allah, dari kerang-kerang ini, maka tidak sekali-kali ada setetes air hujan yang masuk ke dalamnya melainkan akan menjadi mutiara. Ini Ya. Mengingat mutiara dan marjan dapat dijadikan sebagai perhiasan dan merupakan nikmat bagi penduduk bumi dan itulah merupakan karena dari Allah untuk mereka. Maka disebutkan dalam firman berikutnya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu kan kita ya tahu ya, mutiara-mutiara itu dari kerang. Itu tetesan air hujan yang kena kerang-kerang itu jadilah mutiara Allah Rabbi. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Maha besar Allah. Masya Allah. Nah ini, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Mutiara marjan tadi ada yang jenis ada yang mengatakan marjan itu mutiara-mutiara kecil. Ada juga yang dikatakan marjan itu jenis mutiara juga yang besar dan terbaik. Ini itu ya. Coba kita lihat, itu tadi tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat tafsirnya Al-Misbah ya. Ini dari Pak Quraish Apa katanya di sini ya? Marjal bah marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia mengalirkan dua lautan lalu keduanya bertemu antar keduanya ada pembatas yang tidak saling melampaui maka nikmat Rabbmu yang manakah, Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua kamu ingkari. Itu ya, wahyu jin dan manusia. Itu. Ya. Setelah menyebut pemeliharaan dan pengendaliannya menyangkut matahari dan bulan ini, kini diuraikan tentang lautan. Allah berfirman, dia mengalirkan dengan bebas dua lautan secara berdampingan, yaitu satu tawar lejat dan yang lainnya ini eh, sangat asin dan pahit. Lalu keduanya bertemu pada permukaannya. Antara keduanya, ya ini kedua lautan itu ada pembatas yang diciptakan Allah sehingga keduanya tidak saling melampaui, yakni tidak bercampur atau melampaui batas yang ditetapkan Allah dan tidak juga membinasakan manusia. Ini Coba bayangkan. Air tawar, air laut bertemu, tapi tidak bercampur. Eh, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua kamu ingkari? Kata maroja, pada mulanya berarti melepas. Ya, Kata ini antara lain digunakan untuk menggambarkan binatang yang dilepas untuk mencari sendiri makanannya. Ini melepas laut dalam arti membiarkannya mengalir secara bebas. Nah, dari sini ia dipahami juga dalam arti pulang pergi dan bolak-balik. Kata ini dapat juga dipahami dalam arti bercampur secara tidak teratur. Sehingga menimbulkan keterombang-ambingan dan kegelisahan seperti firmannya. Nah ini, Wahumpi amrimaroj maraj ya. Wahumpi amri maraj. Damarij. Ya. Ini di surah ke-50 ya. Surah Qaf. Dilihat. Surah Qaf coba dilihat ya. Surah ke-50. Nah, ini surah ke-50. Nah, surah Qaf ya ada ayatnya ayat yang ke-5. Nah, ini. Bisa dilihat? Di sana ada A'udzu billahi Itu bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij itu ya ada ya ayat yang kelima sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka maka mereka berada dalam keadaan kacau balau itu ya itu. yakni mereka dalam keadaan bercampur baur makna yang paling tepat untuk ayat yang berbicara tentang laut ini adalah mengalirkan maroja ya kata al-bahrain disepakati oleh ulama dalam arti laut dan sungai Itu kan sungai air bermuara air sungai masuk ke laut ini ya. ini air laut dan sungai ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat ke-53 yang ini mensifati kedua laut ini dengan yang ini tawar, lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Ini. Para ulama berbeda pendapat tentang dua laut yang dimaksud di sini. Menurut Tohir Ibnu Asyur yang dimaksud dengan Al-Bahrain adalah adalah sungai Efrat di Irak dan Teluk Persia di pantai Basrah serta daerah di sekitar kerajaan Bahrain dewasa ini. Boleh jadi juga menurutnya adalah dua laut yang dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu, yakni Laut Merah di lokasi seperti Jeddah dan Yunbu di Saudi Arabia. Dan ada yang menyatakan Laut Oman yakni sekitar Hadraul Maut. Aden juga ber, beberapa kota lainnya di Yaman. Nah ini. Tetapi sebagian ulama memahami kedua laut dimaksud adalah lautan yang memenuhi sekitar 3 perempat bumi ini serta sungai yang ditampung oleh tanah dan yang memancarkan mata air-mata air serta sungai-sungai bebas yang kemudian mengalir ke laut. Air sungai kan tawar, air laut asin, gitu ya, pertemuan itu. Barzah pemisah yang dimaksud menurutnya adalah penampungan air yang terdapat di bumi ini dan saluran-saluran bumi yang menghalangi air laut bercampur dengan air sungai sehingga tidak mengakibatkan menjadi asin. Bayangkan kalau air ini asin semua. Tapi itu semuanya ada pembatas. Sehingga air tawar jelas airnya sedap, enak diminum. Sedangkan air tawar, air laut asin dan pahit gitu ya. Hai nah, ini. Tapi semuanya ada hikmah dari keduanya. Bahkan hingga kini air laut memasok untuk sungai-sungai air tawar melalui hujan yang terjadi melalui penguapan air laut ke udara. Bayangkan. Itu tadi ya yang ada udara itu jadi menurut eh, apa? Dengan adanya panas matahari, adanya penguapan ke atas dari atas mendung jadi awan, hujan turun. Nah, <laughs> ini jadilah air air tawar, air yang bisa dimanfaatkan dari air hujan itu kan. Nah, ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat 53 ini diungkapkan bahwa ayat ini sebagaimana ayat ini menguraikan salah satu nikmat Allah kepada hamba-hambanya yaitu keadaan air asin yang merambah atau mengalir dari lautan ke batu-batu di dekat pantai. Namun, ia tidak bercampur dengan air tawar yang merambah atau mengalir ke laut di dari daratan. Bayangkan ya, di pelabuhan aja kan eh, berbatasannya jelas itu. Walaupun memang ada sebagian yang terasa asin tapi ada yang tawar yang nikmat kadang-kadang. Bahkan di Pulau Seribu itu di tengah-tengah ada air air tawar yang bisa diminum. Nah ini. Ulama juga berpendapat tentang maksud kata barzah pada ayat ini. Walaupun mereka sepakat menyatakan bahwa dari segi bahasa, kata barzah berarti pemisah. Sementara ulama seperti Sayyid Kutub menyatakan bahwa penghalang yang dijadikan Allah itu adalah posisi aliran sungai yang biasanya lebih tinggi dari permukaan laut. Dan <laughs> ya, coba Masya Allah. Karena air sungai yang tawar itulah yang mengalir ke laut, bukan sebaliknya. Tuh. Karena air sungai yang tawar itulah yang mengalir ke laut, bukan sebaliknya. Insya Allah coba bayangkan. Air laut kapan keluarnya? Melalui tadi, penguapan. Awan, mendung, hujan. Nah, jadi hujan, jadi air tawar. Nah, Kecuali amat sangat jarang dan dengan, dengan pengaturan yang sangat teliti ini air laut walaupun banyak tidak mengasinkan air sungai yang merupakan sumber air minum manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sedang air sungai karena kadarnya sedikit, maka walaupun ia mengalir ke laut yang banyak airnya itu, namun tidak dapat mengubah rasa air laut. Allahu Akbar ya. Sementara pakar yang tekun dalam bidang kemujizatan Al-Quran menjadikan ayat ini sebagai salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran. Mereka tidak memahami pemisah itu dalam pengertian penciptaan posisi sungai lebih tinggi dari lautan. Tetapi lebih dari itu, pendapat mereka dikemukakan setelah kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang ilmu kelautan. Ini bisa nanti kita rujuk surah Al-Furqan di lain kesempatan ayat ke-53 ya. Surah Al-Furqan nanti tentang pemahaman ini. Coba dilihat ya. Surah Al-Furqan surah ke-25. surah Al-Furqan sudah ketemu belum? 24 25 nih. Ayat yang ke 53. Ya, surah Al-Furqan. 53, coba ya pelan-pelan ya saya cariin Saya carikan. Ibu dan Bapak juga demikian kan? Ya. Pelan-pelan. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah ya dari ayat 45 sebenarnya. Di ayat 53, "Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azwa furatu wa hadza milhun ujaj." Wa ja'ala bainahuma barzakhu wa hijran mahjura. Nih, ayat 53-nya ya. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Dan dialah pula Allah yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan. Itu ya. Eh, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Ini musyakhurah. Keturunan dan ya musyakhrah Ini ada ada ininya. Ini yang dimaksud adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar dan sebagainya. Ini ya, tentang ayat ini nanti kita kaji lebih jelas ya surah Al-Furqan ayat 53 ini. Kemudian ayat ke-22 dan 23 surah Ar-Rahman kita teruskan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ai ala irobi tukadziban. Nah ini. Keluar dari keduanya mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Nah, ini. Setelah ayat yang lalu menjelaskan keadaan ya keadaan kedua laut, air tawar dan air asin. Ayat di atas menyebut sekelumit dari anugerah yang dapat diperoleh melalui kedua laut itu. Allah berfirman, keluar yakni dapat ditemukan dari keduanya mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Ulama-ulama masa lalu menduga bahwa mutiara dan marjan hanyalah di tempat di laut. Itu ya seperti tadi dalam Ibnu Katsir kan? Itu lu mar, lu, lu wal marjan, mutiara. Marjan itu tadi ada yang menyatakan mutiara-mutiara kecil. Ada juga yang menyatakan mutiara-mutiara yang besar tapi yang sudah bagus gitu ya, terpilih. Nah, ulama-ulama masa lalu menduga bahwa mutiara dan marjan itu hanya ditemukan di laut. Karena itu mereka berupaya mengalihkan kata keduanya pada ayat di atas dengan memahaminya dalam arti salah satunya. Mereka misalnya memahami bentuk dua dual ini, kedua ini dengan memahami ayat tersebut berbagai kekuasaan Allah menjadikan mutiara dan marjan itu lahir dari pencampuran air laut dan sungai atau dengan turunnya hujan. Tetapi penelitian ilmiah mutakhir membuktikan kebenarannya ayat ini dalam penggunaan bentuk dual tersebut tanpa harus memahaminya secara berbelit-belit ini. Karena terbukti bahwa pada sungai-sungai juga ditemukan perhiasan antara mutiara walaupun berbeda jenisnya dengan yang ditemukan di laut. Karena itu, sekian banyak upaya dewasa ini untuk mencari perhiasan atau mutiara di sungai-sungai seperti yang dilakukan di Inggris atau di Skotlandia itu dan di Jepang serta di lain-lainnya. Ternyata bukan hanya di laut. Nah ini, kapan-kapan kita rujukan tafsirnya ke surah Fatir surah ke-35 ayat 12 untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang mutiara ini. <laughs> Itu ya. Kata lu lu adalah mutiara, yakni permata berbentuk bulat dan keras yang berasal dari kulit kerang mutiara yang berbentuk, yang terbentuk karena adanya benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, lalu diselubungi oleh kulit ari. Sementara ulama membedakan antara lu'lu' dan marjan. Marjan dari segi warnanya. Bila warnanya putih bersih, maka dia lu'lu'. Dan jika merah maka dia marjan. Makanya sekarang ada sirup marjan oh merah itu ke ya. <laughs> ada juga yang membedakan berdasarkan besar dan kecil. Yang besar adalah lulu, yang kecil adalah marjan. Tapi dua-duanya mutiara. Kita nggak begitu jelas ya kalau nggak nggak baca tafsir. Itu. Nah, walahul jawaril munsya'ati fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala rabbikuma kaziban dan pemiliknya bahtera yang berlayar lagi yang berkembang layar di lautan, laksana gunung-gunung, maka nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang kamu ingkari. Nah ini ayat 24-25-nya minggu depan ya. Kita lihat kenapa manusia bisa kufur. Baik, iya. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak. Nanti muratalnya kita ulang ya. Surah Az-Zukhruf 3889. Tadi Pak Operator salah muter rupanya ya. apa? Eh, terima kasih. Padahal catatan di sini harusnya Az-Zuhruf 3889 dan Ad-Duhan itu untuk Jumat. Tapi tidak apa. Terima kasih ya. Masukkan SMS-nya. Tidak masalah ya. Tinggal diulang-ulang aja. Baik. Kita lihat. Kenapa manusia itu bisa kufur? Kufur kepada Allah. Dalam buku 60 penyakit hati saya ambilkan dalam agama Islam terdapat dua macam kekufuran, yakni sebagai berikut. Yang pertama kufur kepada Allah, yaitu tertutupnya hati untuk membenarkan segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kufur kepada nikmat Allah, yaitu tertutupnya hati untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Adapun yang menjadi bahasan di sini adalah kufur kepada Allah. Fabi ala alai matu kaziban kan tadi itu. Kufur kepada Allah merupakan penyakit hati yang sangat kronis. Ia akan menyebabkan hati seseorang menjadi gelap, terkunci rapat dari hidayah Allah. Sebagaimana firman Allah ini ya, dilihat di surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7, surah kedua ya. Dilihat. Jelas ya, seringkali kita baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir sama saja antara engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka dengan penutup kekufuran. Dan bagi mereka, siksa yang sangat pedih. Nah, virus kekufuran akan membentuk pribadi-pribadi jahat meskipun secara lahiriah nampak baik Seorang penguasa seperti Fir'aun menjadi diktator karena kekufurannya. Dia tidak segan-segan membantai kaum oposisi yang menentangnya. Nah hati-hati dengan Fir'aun-Fir'aun baru. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 49. A'udzubillahi rajim Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ dzalikum bala'um عَظِيمٌ Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan para pendukungnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak perempuan yang demikian itu adalah cobaan-cobaan yang sangat besar dari Robmu, dari Tuhanmu. Nah, seorang konglomerat seperti Korun menjadi kikir. Kalau tadi Fir'aun kan e, sombong dengan kekuasaannya, Korun menjadi kikir dengan kekayaannya. Konglomerat kan? Dan menindas kaum lemah dengan konsep liberalisme kapitalisme. Nah, seorang ilmuwan dan teknokrat atau arsitek istana kerajaan Fir'aun seperti Haman yang menentukan akalnya menjadi binasa bersama hasil kreasinya. Atau seorang ulama yang jahat karena menjadi pendukung utama pemerintah Jabbarin atau Bal'am bin Ba' eh ya. ya. Mati dalam kenistaan. Ini seorang ulama. Mereka adalah figur-figur kejahatan yang telah binasa bersama kekufurannya. Itulah akibat duniawi dari kekufuran. Adapun di akhirat mereka akan mendapat azab yang sangat pedih dan kekal dan seluruh kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini sama sekali tidak akan dapat menolong mereka karena kenapa? Karena mereka sudah musnah oleh kekupurannya. Allah berfirman, dicatat, dilihat surah At-Taubah ayat 67. Ya, surah ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika habiyat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun mereka orang-orang yang kafir itu telah lebur semuanya amalnya baik di dunia maupun di akhirat dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kekufuran. Kenapa manusia bisa kufur terhadap nikmat? Yang pertama adalah adanya kesombongan yang melewati batas seperti kufurnya Fir'aun yang berani mengaku Tuhan. Kedua, penyebab kekufuran adalah kecintaan terhadap dunia, materi terhadap harta, kekayaan, jabatan, popularitas, seperti kupurnya Bal'am bin Ba'ura. Atau yang ketiga, kekufuran terjadi karena gengsi atau takut mendapat cemoohan orang. Yang keempat, atau kufur itu karena terjadi karena kebodohan yang nyata, seperti kufurnya orang kafir pada zaman jahiliyah atau mereka yang mengaku iman namun karena kebodohannya kemudian menjadi murtad. Nah, seorang mukmin dapat menjadi kufur, dapat murtad, kufur nikmat, kufur iman nah ini ya. Murtad akibat dua hal. Yang pertama, mungkin dia memilih iman tanpa didasarkan pada ilmu. Nauzubillah ya. Dia mengikutinya hanya karena bentukan lingkungan orang tuanya, taklid. Masuk Islamnya dikata, dikatakan tiba bahula karena ayah ibunya Islam ngikutin, tapi tidak dengan ilmu. Nah, kita yang sudah dari keturunan diisi ilmunya. Nah, sebagian besar ulama usuluddin bersepakat ya, usuluddin yang tentang dinul Islam ya, menyatakan tentang akidah ini imannya orang taklid ini seperti itu tidak sah menurut ahli usuluddin ya. Imannya orang taklid yang ikut-ikutan cenderung tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Karena itu hakikatnya dia belum Islam. Jadi harus bersahadat lagi nih sesungguhnya. Secara syar'i, secara agama dia memang mendapat legalitas sebagai muslim. Karena ikrar sahadatnya. Ia halal menikah dengan sesama muslim, halal sembelihannya dan ia termasuk golongan muslim. Namun hanya Allah yang maha mengetahui apakah dia sudah Islam atau masih dalam kekufuran. Adalah sangat salah jika seseorang dengan berani menghukumi orang lain sebagai orang kufur. Tidak boleh kita menyatakan, hei kufur nggak boleh. Nah, berhati-hatilah dengan menuduh kufur kepada orang yang tidak, tidak nyata kekufurannya. Tetapi orang yang taklid-taklid itu sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya belajar ilmu kembali. Jangan masuk Islamnya karena keturunan, ikut-ikutan. Tapi harus karena ilmu. Yang kedua, terjadi seseorang muslim menjadi kufur itu atau murtad itu karena perangi yang buruk. Suka menganggap sepele bahkan menghina hal-hal yang seharusnya dimuliakan dalam agama. Misalnya, menghina Allah dengan ucapan, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadapku, padahal aku suka melakukan sholat. Itu tidak boleh itu mengomong begitu. Atau menghina Al-Quran dengan cara meletakkannya di tempat yang menjijikan, atau mengubah dan mempermainkan bacaannya, menghina Rasulullah atau mengingkari sunnahnya. Orang-orang yang mempermainkan tanda-tanda syarat yang seharusnya dia muliakan secara hukum dikhawatirkan menjadi murtad atau kufur hukmi. Karena itulah hendaknya dia segera berucap syahadat dengan niat memasuki Islamnya dan berhenti dari perbuatannya ini. Ada lagi yang nanti yang ingkar sunnah. Inilah makna peringatan Rasulullah La yakfurul insanu bil ma'siyah. Wa innama yakfurul insanu bitarkil hurmah. Seseorang tidak akan menjadi kufur karena perbuatan maksiatnya. Kekufuran itu hanya akan terjadi akibat dia meninggalkan penghormatan. Nah itu. Tadi tidak menghormati Al-Quran, tidak menghormati Allah dan tidak menghormati masjid dan segalanya ya yang harus yang seharusnya dihormati. Nah jika benih-benih kekupuran itu telah menempel di dalam hati, hendaknya segera diobati. Di antara pengobatannya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengobati kekufuran ini? Pertama, mewaspadai segala bahaya kekufuran. Kedua, kedua menguatkan keimanan dan keikhlasan dengan ilmu dan makrifah kepada Allah. Belajar tentu ya. Belajar secara istiqomah, dibarengi komitmen yang benar atas benarnya segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, membuktikan kebenaran komitmen terhadap Allah dan Rasulnya dengan pengakuan dan ikrar dengan kalimat yang tentu saja sebagai awal integritas diri kita dengan jamaah hamba Allah yang hanya berserah diri kepada Allah. Keempat, membuktikan keislaman dengan berbagai aktivitas dan segi kehidupan yang soleh kehidupan amal yang soleh itu ya. Dengan ikhlas dan senantiasa menghindari segala penyebab kekupuran yang membawa kepada kekupuran yang jauh dari hidayah Allah. Yang keempat, yang kelima, senantiasa bergabung dengan ulama dan pukoha. Mereka yang menjadi ulama dan pukoha terancam mati tanpa membawa serta iman dan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yufiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bi salasin baliyat yarfa'ullahu al-barakata min kas min kasbihim yusallitullahu alaihim sultanan zalima yakhrujuna minad dunya bighayri iman akan datang kepada umatku suatu zaman yang pada waktu itu mereka menjauhi para ulama dan pukoha. Kenapa? Maka Allah kalau ulama dan pukoha ahli fikih dijauhi, maka Allah akan menurunkan kepada mereka tiga bencana. Pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil kasabnya. Hasil usahanya tidak ada keberkahan. Apa sekarang ya orang susah rezeki ini, susah hidup ini. Itu ya. Yang kedua, Allah akan mengangkat penguasa zolim di tengah-tengah mereka. Ini de, di parlemen kita itu gejala ya. sek dan suap itu mungkin tidak semua ya. Saya yakin anggota dewan tidak semua itu hanya beberapa gelintir aja. Tapi itu sudah gejala. Yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Nauzubillah. Itu. Kalau kita menjauhi ulama dan pokoha itu tadi, Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil usahanya Allah akan mengangkat pengusaha yang zalim. Kemudian mereka akan keluar dari dunia ini tidak dengan membawa iman. Keenam, untuk supaya tidak kufur, senantiasa bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa. Terutama doa-doa yang berkaitan dengan khusnul khotimah agar mati dalam keadaan baik akhirnya. Wallahu alam. Baik Ibu dan Bapak, untuk besok kita ulang kembali ya surah Az-Zukhruf ayat 38 89. Terima kasih untuk SMS-nya. Mungkin tadi Pak Operator salah melihat. <laughs> Seharusnya yang hari Kamis, tadi yang diputar hari Rabu. Ibu dan Bapak, terima kasih. Banyaknya permintaan untuk membahas tentang riba. Insya Allah besok kita bahas tentang riba ya. Ini beberapa dalil, beberapa ayat. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7 Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali Kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis Tanggal 10 Juli 2008 Saya Rido Ardiansa bersama Mas Agung Selamat pagi dan selamat mengikuti senang sekali menjadi teman yang dekat Anda di hari ulang tahun ini Baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran Anda tentunya ya Anda bisa juga mengucapkan langsung untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta di 85904785 Atau melalui SMS di 021-93760265 Tapi sebelumnya Mas Agung sudah menyiapkan satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia Kita nikmati dulu Karena engkau masih terus membisu Selalu saja keraguan itu menghalangi engkau untuk bersamaku Jangan berpaling yang lalu Biarkanlah jangan sampai butakan hatimu yang lalu lupakan selama cinta terus ber Ku rasakan kehadiranmu yang mengisi hariku takkan terganti Izinkanlah aku membawamu dan kau dapat merasakan semua cinta hadiah untuk Anda yang berbahagia sudah dihadirkan uh, Mas Agung untuk Anda. Baik, sekarang saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Ibu Endang Yulia. Ada di Komplek Departemen Keuangan nomor D5 Rawa Domba Duren Sawit Jakarta Timur yang hari ini ulang tahun. Yang pasti selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat badan tambah usia semakin sabar, semakin bijak dan semakin sukses Ibu ya. Oke. Okay. Jun juga ini katanya Om Eni Uh, kata ini katanya Hana di Lenteng mau ucapin selamat ulang tahun buat Hana sendiri. Oh, Hana di Lenteng <clears throat> ucapkan ulang tahun sendiri. Ulang tahun yang keberapa Han? Kok nggak dikasih tahu? Satu tahun ya? Eh, <laughs> satu tahun. Moga aja panjang umur, terus sehat lebih dewasa and sayang sama orang tua. Orang yang ku sayang and rezekinya request nyong oh gitu tapi nggak dikasih tahu ulang tahun yang keberapa sih pakai rahasia gitu ya yang pasti selamat ulang tahun buat Hana ya sukses selalu untuk anda kemudian ada Bondan di Depok mengucapkan selamat ulang tahun buat Siti Riri Nisa wah mengucapkan ulang tahun buat Siti Riri Nisa Uwa kok borongan tapi juga kok nggak ulang tahun yang pada keberapa itu kok bisa barengan begitu? Iya deh, moga panjang umur, sehat selalu dan berbakti katanya ya kepada orang tua. Hmm, oke okay deh, terima kasih. Terus menjadi anak-anak yang saleha. Baik, kemudian ini juga ada pagi RKM saya saya Lovoy di Depok. Mau ucapin selamat ulang tahun buat Lisa ke-18. Semoga cepat dapat kerja. Doan do, doanya dong katanya lagunya oh gitu. Naf Nafa Urba. Hmm. Apa judulnya? Iya deh. Oke, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan cepat tercapai ya. Kemudian ini juga selamat pagi Bung Rido. Aku Ratu di Pancawarga 1 Cip Oh, dekat pasar Ciplak. Iya, udah rame hari gini jual Ciplak ya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Randika Yulian Pratama ke-24. Semoga panjang umur, semoga sukses and kuliah. Apalagi nih tambahannya nih. Kuliah di Brawijaya 52-nya. Cepat-cepat selesai. Lagu aja Rasa Cinta dari Krishna dan Spektrum. Hmm, gitu ya. Oke deh, yang pasti terima kasih semua tugas. Oke, terima kasih. Kemudian saya juga jumpa nih, Assalamualaikum pagi RKM aku, uh, Nana di Cibubur mengucapkan selamat ulang tahun buat ayah saya. Ayah Nana, ulang tahun yang ke-49 katanya, uh, namanya Bapak Derajat Sugiarto. Dan buat saudara saya Hajah Wing Angkasa Dekonta, putra yang... Hmm, Oke... Okay dibuka lagi. Oh, cuma satu ini mana lagu oh, ini satu lagi. Iya, di perumahan Jati Jajar, tapi kemarin tanggal 4 ucapannya semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, pokoknya yang baik-baik aja deh. Minta lagunya dong. Ayah dari band. Oh, dari ada band. Oke, nanti coba dilihat ya. Kemudian saya juga ketemu dulu nih yang sudah SMS. Ini ada oh iya. Ini ada Arya. Oke, belum keluar. Iya, Arya, eh, Bapak Arya di Rawangun untuk Yulan di Ciputat selamat ulang tahun ke-24. Semoga bahagia dan tercapai apa apa yang diinginkan dengan mudah. Requestnya lagu Cinta. Oh, Cinta itu indah dari Afgan. Oke, okay. satu lagi saya terima ini. Pagi Om, hmm, aku Nana di Cikarang mau ucapin selamat ulang tahun buat Yuli yang ke-21. Ucapannya semoga panjang umur, tambah cantik, plus semoga langgeng hubungannya ya sama Asep. Om puterin lagunya dong. Iya deh. Oke, okay, terima kasih tentunya ya. Oke, sekarang saya coba buka di 85904785 Hari ulang tahun siapakah hari ini? Sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Oh, terputus diulang lagi aja. Silakan nggak usah ragu-ragu untuk Anda yang ingin mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. 85904785 Mm -hmm. Iya. Oke, silahkan saya tunggu di 85904785 untuk Anda yang ingin mengucapkan secara langsung untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini tengah berbahagia. Baik, 85904785, yuk RKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa nih? Dari Soba. Soba. Di mana Soba? Cipinang. Cipinang, Cipinang Jaya, Cipinang Kebembem, Cipinang Penjara, Cipinang Latihan? Ya, dekat Cipinang Jaya lah. Oh, Cipinang Jaya ya. An. Oh, gitu. Oke, okay, iya. siapa nih yang ulang tahun? Mungkin keponakan aku. Mm -mm. umurnya 2 tahun, tapi sekarang juga mm -mm. aku sekolah uh, 17 tahun, 18 tahun. Iya. Siapa-siapa aja tuh? Udah sih dua aja. Oh, dua aja. Oke, apa ucapannya? selamat ulang tahun, mm -hmm. selamat panjang umur, mm -hmm. selalu. Iya. Yeah. Lagi ya, yang baik-baik aja lah doanya. Oh gitu. Yo. Iya deh. Ya, itu dong request boleh nggak? Lagunya apa? Ini apa namanya? Pingkan. Pingkan yang Kasih apa? tak dianggap. Wah, nggak enak ya? <laughs> Iya iya lah Iya nggak dianggap Dicuekin aja yeah. gitu kali ya Doain ya Oke deh Yang pasti doanya juga yang baik-baik aja ya Terima kasih buat Soba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu lagi untuk Anda di 85904785 hari ulang tahun siapakah hari ini? Silakan. Baik, ini oh, tar dulu jangan dibuka dulu. Iya, dibuka dulu locknya baru diangkat gitu. Ya, untuk Anda yang menggunakan HP tolong iya locknya dibuka dulu. Oke. Okay. Silahkan saja tentunya ya. 85904785 diulang lagi. Iya. Oke belum. Baik kalau gitu saya pilihkan dulu satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Sedapnya, Anda tidak pernah tahu sampai Anda mencicipinya sendiri. Ma, masakan Mama sedap sekali. Apa rahasianya? Cup cup cup Ajinomoto. Cup cup cup Ajinomoto cap mangkok merah. tolong satu suara. Satu. Aduh, kepala sakit. Aduh. Pasti satu suara. Sakit kepala, Paramex obatnya. Ingat, sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Baik, saudara pukul 6 sudah lebih 21 menit kita lanjutkan kembali bingkisan hari ulang tahun. Ya, sekarang saya ketemu dulu. Iya, ini ada Nana di Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun buat Yuli yang ke-21. Semoga panjang umur, tambah cantik dan semoga langgeng hubungannya ya sama Asep. Om puterin lagunya dong dari Ungu yang apa nih? Yang dis apa dis apa nih? Dinis, Dinis, Dinis, Dinis. Oke, saya buka lagi satu lagi di di sini untuk Mudong. Eh, iya, oke, makasih ya. Oke deh. Kemudian saya juga ketemu lagi nih. Iya, ini Iya, baik. Ini sudah masuk. Katanya, Assalamualaikum pagi RKM Nana di Cibubur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk keponakan. Ponakan aku yang ada di Pasar Minggu namanya Rafli. Ferdianto. Ucapannya semoga panjang umur, sehat terus apalagi oke sehat Uh, selalu tercapai dan tercapai apa yang dicita-citakan. Lagunya dong katanya dari Wali, judulnya Dik. Oke, nanti coba dilihat ya. Kemudian ini juga ada ucapan selamat ulang tahun Rika di Cipinang, ulang tahun buat Fikri yang ke-15. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, terus selalu oh, sehat selalu katanya. Oke, terima kasih ya. Kemudian juga ini ada Dewi, Papa, Bibi, eh, Ciracas, emat ulang tahun untuk mamaku. Namanya Ibu Hajah Cicih Sutarsih. Hari ini ulang tahun yang ke-40, semoga panjang umur Sehat selalu, tambah sayang sama keluarga, doanya ya om, lagunya bunda dari Meli. Iya deh, selamat ulang tahun tentunya untuk Ibu Hajah Cici yang ke-40. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat badannya, tambah usia, semakin sabar, semakin bijak Ibu ya. Kemudian juga selamat ulang tahun untuk Putri yang ketiga ucapannya yang baik-baik aja dari Nur di Bekasi. Terus iya lagunya dari slang Terlalu manis Wah kemanisan gak enak dong <laughs> Ini Enggak bercanda ya Oke sementara juga Assalamualaikum pagi rekan aku Hmm, oh ini udah Nana di Cibubur untuk ponakan. Kok banyak banget sih nak? Satu aja gitu ya. Kasih yang lainnya deh gitu. Kemudian ini juga ada pagi RKM Leni di Klender mau ucapin selamat ulang tahun buat mamaku namanya Sur, Sur, Sursilah yang ke-56. Ya, Ibu Sursilah selamat ulang tahun yang ke-56 ya. Katanya semoga selalu sehat selalu panjang umur bisa be, dibahagiakan sama aku amin buat penyiarnya kebagian makasih aja oke satu keinginan yang baik sekali tentunya ya Kemudian juga Om uh, Akuwati di Bekasi mau ucapin selamat ulang tahun buat yang lagi utang ulang tahun hari ini. Uh, Oke, okay, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan selalu bahagia. Oke okay deh, terima kasih sekali dan sekarang saya coba buka di 85904785. Yuk RKM Assalamualaikum. Oh, terputus diulang lagi aja untuk Anda yang ingin mengucapkan secara langsung untuk orang-orang tersayang, orang tercinta yang hari ini berbahagia. Yuk, RKM Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu. Ah, selamat pagi Bang Rido. Iya, selamat pagi. Ah, dari Ibu Popon. Ibu Popon di mana, Bu? Di Pulau Gebang, Bang Rido. Pulau Gebang. Iya. iya. Aha. Ini mau mengucapkan selamat ulang tahun. Buat buat Rohit, Yudi dan Andika putranya Bapak Purwanto. Iya. Di asrama Palat. Mm -hmm. uh, oh, ulang tahun yang ke-10. 10 tahun. Iya, iya, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Iya. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dan rajin ngaji dan sholatnya. Iya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Hmm, dong, ya. lagunya dong. Apa tuh? buat uh, Rohit Dik uh, aja dari Wali. Oh, Dik dari Wali ya. Sebenarnya Bang ya. Insya Allah ntar ya. Bang Baik sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Popon di Pulau Gebang. Dan saya tunggu satu lagi di 85904785. Hari ulang tahun siapakah hari ini dan ini sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? dari ibunya Rohit, Om Rido. Oh, ibunya Rohit. Iya. Hmm, yang ulang tahun ke-10. Iya. Iya. Ucapkan selamat mm ulang tahun yang ke-10. Iya. Yang kebetulan bareng sama ini Om mm. Rido. Sama siapa? Ulang tahunnya Kor Peralatan Angkatan Darat. Hmm. Iya, iya, iya. Saya bapaknya Angkatan Darat juga. Iya, tugas di mana bapaknya, Bu? Waduh, kok putus-putus ini? peralatan Om Ridho. Oh di peralatan. Iya yang uh, Matraman itu. Oh yang di Matraman ya. Iya iya iya iya iya. Selamat ulang tahun. Mm -hmm. Semoga panjang umur. Iya. Semoga rezekinya. Hmm. Ya. Sama kedua orang tuanya. Iya amin tentunya. ya. Baik deh Ibu, salam buat terakhirnya ya. Selamat ulang tahun tentunya, cepat besar ya. <laughs> Ya, makasih Om. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nikmati dulu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. pecinta radio Kayu Manis, ada bonus spektakuler di Matahari Departemen Store akhir pekan ini. Diskon hingga 90%, mulai dari hari ini hingga hari Sabtu. Diskon hingga 90% pembelian Anda berikutnya. Berapapun Anda belanja, Anda akan dapat diskon hingga 90%. Ayo, hanya tiga hari dapatkan banyak fashion gaya terbaru kami untuk seluruh keluarga. Datang ke Matahari dan nikmati belanjamu. Belanja apapun, nilai berapapun, lihat berapa berapa besar kupon diskon yang Anda dapat hingga 90%. Inilah akhir pekan spektakuler di Matahari Department Store. Ingat, hanya 3 hari. Baik, kita lanjut lagi ya pertemuan kita untuk pagi ini di bingkisan hari ulang tahun dan saya buka lagi. Assalamualaikum Om, aku Firman di Tebet. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat keponakan aku Yuli di Ciledug tanggal 7 kemarin katanya. Kok telat? Iya. Uh, ucapannya mat ulang tahun yang kelima semoga panjang umur dan cepat besar jadi anak yang soleha. Siapa sih ponakannya nih? <laughs> Kemudian juga ada yang ucapan selamat ulang tahun nih. Selamat ulang tahun untuk putri yang ketiga. Ya baik-baik aja deh dari Nur di Bekasi. Oke. Kemudian ini juga ada ucapan, hmm, saya buka. Iya. Oke, okay. ini tadi udah. Jadi kok boleh balik lagi nih urusannya. Iya. Oke, okay. ini ada ya aku Assalamualaikum aku Riwa uh, apa nih? Eh, aku Ruan di Papan di Papan Mas mau ucapin selamat ulang tahun buat Putri. Semoga panjang umur sehat selalu katanya. Terus Iya deh, buat Gaby selamat ulang tahun yang keberapa, Geb? Ya, pagi RKM aku Uus di Ciputat mengucapkan selamat ulang tahun buat ibundaku di Pemalang. Iya, di Pemalang. Uh -uh. Iya, yang ke-39 moga makin sayang and cantik. Aku nggak bisa pulang. Oh, gitu lagunya Iwan Fals. Ibu ya, Bang, katanya. Oke deh, nanti coba dilihat ya. Kemudian juga ini ada Ratna. Ratna di kebagusan mengucapkan selamat ulang tahun buat teman aku namanya Siska. Hanafiah di Lenteng Agung. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke-15. Ucapannya moga panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa teman-teman di MTS. Uh, eh, requestnya kalau boleh, katanya dari Krispati Puterin ya. Yang apa tuh? Iya, Oke, kemudian juga pagi RKM saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk nenekku di Cijantung dari cucu cucunya Dinda dan Dandi di Pulau Gebang. Ucapannya selamat ulang tahun, moga panjang umur uh, and sehat selalu. Oke, terima kasih buat uh, dan Dandi dan juga Dinda ya. Kemudian ini juga ada ucapan Assalamualaikum selamat pagi Bang Rido ini ada di kalender mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan mama dan ayah. Ucapannya semoga tambah baik and jangan marah-marah terus. Terus ada terus ada lagi yang kemarin mantanku katanya. Terus kakak angkatku namanya oh ada dua nih. Namanya siapa tuh? Oh Junaidi dan Arif di Semarang. Iya deh, selamat ulang tahun semuanya ya. Mudah-mudahan katanya lulus dan dapat uh, di Jakarta tugasnya. Terus apa lagi nih? oke, okay. jangan lupa lagunya Om. Oh, oke, okay. oke. Salam deh buat ayah sama mama ya yang juga ulang tahun perkawinan. Mudah-mudahan tak langgeng. Mm -hmm. Assalamualaikum Mas Rio, ini Ibu Uriati di Bango 3 Pondok Labu. Kirim aja Mas untuk yang ultah katanya. Ulta hari ini salam sayang buat ponakanku yang lagi liburan di rumahku. Oh gitu enak ya yang lagi liburan. Mau dong liburan di Jalan Bango. <laughs> Oke kemudian apa lagi nih? Ya sebentar saya buka dulu. Oh, kok lari-lari? Kenapa nggak pas? Iya terus apa lagi nih? Ini oh sudah loncat sih. Baik, sekarang saya buka aja di 85904785 sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Iya, putus sekali ya. Oke, diulang lagi. Silakan untuk Anda yang lain yang ingin mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Silakan nggak usah ragu-ragu. Iya, Anda bisa ucap langsung dan sudah masuk nih RKM. Oh, masih terputus. Diulang lagi aja di 85904785 untuk kesempatan kali ini. Baik, sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa nih? Dengan Lutfi. Lutfi. Di mana Lutfi? Di Cikarang. Cikarang. Oke, yang ulang tahun siapa nih? Eh, nenek. Nenek. Siapa namanya? Titi Maimunah. Siti Maimunah. Oh, neneknya namanya Ibu Siti Maimunah. Ulang tahun yang keberapa nenek? Yang 74. 74. Neneknya ada di situ? Ada. Oke deh, apa ucapan buat nenek tersayang nih yang hari ini ulang tahun? Semoga panjang umur. Heeh. Uh -uh. Sehat selalu. Amin. Nah. Terus? Udah, udah. Udah itu aja. Oke. Okay minta doanya. Doanya tentu juga yang baik-baik untuk nenek ya. Selamat ulang tahun tentunya untuk Ibu Siti Maimunah. Ya. Yang pasti panjang umur, murah rezeki sehat Bu badannya ya. Semakin ya ke depannya tentunya sabar dan Oke deh, tentunya selamat ulang tahun. Baik, saya tunggu lagi satu deh di 8590475 setelah Lutfi di Cikarang. Dan ini sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Iya. Iya. Samsul. Ibu siapa Bu? Samsul. Ibu Samsul di mana Bu? Pondok Labu. Oh, Pondok Labu. Baik. Yang ulang tahun siapa Bu Samsul? Anak saya Doni. Doni, ulang tahun yang keberapa Doni? Ke 28 ya. 28 ini anak pertama anak keberapa Bu? 27 ya, anak pertama. Anak keberapa? Eh, Uh, ke 27 ya? Iya. Oke, silakan apa ucapannya buat Doni nih Bu? Ya, selamat ulang tahun. Mm -mm. Semoga panjang umur. Amin. Sehat. Iya makin maju makin karirnya. maju karirnya iya hmm, uh rezeki iya uh -uh, sayang orang tua sama adiknya amin uh -uh. dan taat beribadah iya mudah-mudahan apa yang ibu harapkan terkabul doa saya juga yang baik-baik untuk Mas Doni yang pasti selamat ulang tahun dulu panjang umur murah rezekinya sehat badannya tambah usia semakin bijak semakin sukses deh dalam karir dan kehidupannya bu ya amin Lagunya ada masih dong.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 Masih banyak SMS yang sudah masuk. Saya coba baca dulu ada Fitri di Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun. Katanya buat teman aku Siska, selamat ulang tahun, moga panjang umur. And apa nih? Selalu jangan lupa sama teman-teman. Oke, di school katanya dulu terutama Kosi dan K. Iya deh, mudah-mudahan ya nggak akan pernah lupa ya. Apalagi teman baik begitu kan. Kemudian juga nih ada Idrus di Cipinang, buat ulang tahun buat Fikri yang ke-15. Iya, moga panjang umur. Terus uh, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kemudian ini juga ada uh, pagi Om Ridho, Assalamualaikum. Hmm, gimana kabarnya? Aku Ayu di Ciawi mau ucapin selamat ulang tahun buat yang hari ini uh, ulang tahun doanya yang baik-baik aja deh. Uh, Oke, okay, terima kasih Ayu, baik sekali dari kamu. Terus kamu kamu ulang tahunnya kapan tuh? Biar nanti ada yang ngucapin ya. Uh, Oke. Okay. Gimana suasana di Ciapi hari ini? Wah, hari ini uh, Ciawi udah punya plaza ya. Bagus sekali. Tapi macet juga <laughs> masih tetap. Kemudian pagi Om saya di Bekasi ulang uh, ulang tahun ya buat ponakan saya nih yang namanya nih yang ke-12 tahun doanya yang baik-baik aja deh kitunya ya. Oke, kalau begitu hmm, kemudian saya buka lagi. Ini juga ada pagi RKM Yofi di Cibadak mau ucapin selamat ulang tahun buat jaki yang ke-20 semoga panjang umur dan cepet dapet jodoh. Oke, lagu dari Pinkan tadi kekasih yang nggak dianggap sudah terputar itu. Oke. Kemudian ini juga mat pagi RKM uh, eh, pagi RKM saya Rido di Cipinang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke uh, apa nih? kepada mantan saya. Siapa tuh? Iya, namanya Nelly, mantannya Nelly dan Sari, ulang tahun yang ke-20 dan 22. Ucapannya jangan pernah mainin, mainin apa nih? Oh gitu, mainin cowok. Sementara kamu aja punya ceweknya dua, gimana sih? Kemudian ini ada, oh udah tadi, iya, oke. Okay. Baik, sekarang saya akan coba buka di lima. Yuk, RKM, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa nih? Dengan Sarpan. Siapa? Sarpan. Sarpan, ada di mana? Ada di Setu. Setu, ya. Setu Pondok Gede? Setu Bekasi. Oh, Setu Bekasi. Yang ulang tahun siapa Pak Sarpan? Adik saya, ah. Sahrul. Adik Sahrul. Ulang tahun yang keberapa, Sahrul? Ulang tahun yang ke-13. 13. Yuk, Tapi kan apa? lewat, Om. Iya, nggak apa-apa. Ucapannya apa nih buat Sahrul? Ucapannya moga sukses aja. Kan sekarang dia baru masuk hmm. SMP gitu. Oh, baru masuk SMP. SMP masa, mana masuknya? SMP 1 satu. Oh, SMP satu satu ya. Oke, mudah-mudahan deh sukses ya terus yang apa baik aja gitu om yang baik baik aja baik mm terus dia minta lagu lagi om ah apa tuh lagunya hmm, sukanya Iwan Fals oh gitu iya deh nanti coba dicari Iwan Fals ya yang judulnya hmm, Senandung Lirih Senandung Lirih iya, iya. Oke terima kasih buat Sarvan ya salam tentunya buat Sahrul ya ya Baik, saya tunggu lagi di 85904785. hari ulang tahun. Siapakah hari ini sementara di luar cuacanya cerah sekali dengan mentari. Baik, sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo. Halo. halo dengan siapa nih? Siapa? Adi di Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di mana, Di? Hmm? Bekasi Timur. Oh, di Bekasi Timur, di Margahayu, Pondok Hijau Permai. Iya, Pondok Timur. Oh, Pondok Timur. Oke. Okay. Yang ulang tahun? Uh, sahabat aku Dewi. Dewi, ulang tahun ke berapa Dewi? Ke 17. Di mana? Ke 17. Iya, di mana dia? Di Bekasi juga? Iya, di oh. Bekasi juga. Oke, okay, deh. Apa ucapannya buat Dewi? Eh, semoga sukses. Mm -hmm. Terus eh, semoga persahabatan aku sama dia mm -hmm. tetap langgeng. Tetap langgeng. Nggak mau ditingkatkan? Apa? Mau nggak mau ditingkatkan? Iya. Enggak, jadi sahabat aja ya. Iya. Oh gitu. Oh, ini Mas mau requestin dong. Apa? Uh, yang apa Ale featuring dengan spektrum yang Rahasia ini. Oh gitu ya. Oke nanti coba dicari ya. Iya. Oke, makasih Adi. Iya, baik kalau begitu kita akan nikmati dulu lagu yang sudah disiapkan Mas Agung untuk Anda sebagai hadiah. mengakhiri pertemuan kita, tentu saya membacakan kembali SMS yang sudah masuk, masih banyak nih. Assalamualaikum, pagi RKM, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk mamaku tersayang. Iya, yang bernama Sri Hartuti yang ada di Cijantung Pasar, uh, apa nih, Rebo, dari anak-anaknya dan uh, saudara. Iya, terus apa lagi nih, iya, eh, Oke, dari saudara-saudaranya yang ada di Cijantung juga. Ucapan selamat ulang tahun, moga panjang umur, sehat, terus uh, selalu dan cepat dipanggil untuk berangkat haji. Moga menjadi haji yang mabrur. Amin. Iya, mudah-mudahan sih sudah punya nomor sehingga tinggal dilihat aja nomornya ya di kuota yang ada. Mudah-mudahan berangkat tahun ini jadi haji yang mabrur itu tentunya harapannya ya. Kemudian requestnya selamat ulang tahun dari Vegatos. Oh gitu, baik kalau begitu nanti coba ya. Oke, sementara juga ini ada siapa nih Dika di Cipang? Oke, ini udah nih kok ulang lagi, ulang lagi ya. Iya, tentu selamat ulang tahun untuk putri yang ketiga, ucapan yang baik-baik aja. Oke. Kemudian ini juga ada ucapan selamat. Hmm. Ini ucapan selamat Assalamualaikum Ridho ini Ibu Riyati di Bango, Pondok Labu, kiri untuk yang ulang tahun hari ini. Terus apa nih salam sayang untuk ponakanku yang lagi liburan. Oh ini juga tadi udah nih tapi kok nongol lagi. Oke. Terus saya juga ucapkan selamat ulang tahun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Excel di Cibubur mau ucapin selamat ulang tahun buat Arianto yang ke 16. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih. Terus untuk semua yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya, tentu kami dari studio mengucapkan selamat ulang tahun. Dan kita dengar lagu hadiah untuk Anda semua.